taala asyratus sa'ah asyrat yaitu alamat tanda-tanda hari kiamat wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi Allahu azza wa jal dan wajib untuk beriman kepada setiap perkara yang Allah kabarkan fi kitabih di dalam kitabnya au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau yang dikabarkan oleh rasulnya Wasallam apa itu minal mughayyabat dari perkara-perkara yang tersembunyi seandainya Allah tidak mendatangkan tanda misalnya apa beritanya itu sudah benar dan kita wajib percaya bagaimana kemudian Allah Ta'ala mendatangkan tanda betul-betul ada bukti hari kiamat itu ada tanda-tandanya dan tandanya benar-benar ada Rasulullah menceritakan nanti tanya demikian ternyata betul ada kejadian itu maka hari kiamat itu betul-betul apa? La raiba fiha. Hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Wa min zalika termasuk dari perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi adalah asyratus saah. Tanda-tanda hari kiamat. Wahia ala qismain. Dia terbagi menjadi dua macam. As-sughra, tanda yang kecil. Wahia ala qismain. Dia juga terbagi menjadi dua, Aidon. Al-awwal Jenis yang pertama, eh, minal aksa misugro dari jenis yang kecil, alamat kecil, mado, wanta kodo sesuatu yang telah berlalu dan selesai, sudah pernah ada dan sudah lewat itu. Mitlu sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa tanda kecil? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mautihi dan juga alamat dan juga kematian beliau. Dua-duanya adalah tanda kiamat, tanda kecil untuk kiamat. Bu itu ana wasa'ata ini Aku diutus dalam keadaan nerak dalam keadaan e, hari kiamat itu seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan apa? Betul-betul sudah dekat jaraknya itu. Jarak antara ujung jari telunjuk dengan ujung jari tengah, jaraknya sudah dekat. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah wafatnya beliau. Ini jelas kiamat yang berat bagi kaum muslimin. Berarti apa? Wahyu itu terputus. Makanya begitu Rasulullah meninggal, uh, siapa itu? Uh, sebagian sahabat Rasulullah SAW menangis. Uh, siapa itu nama nama yang merawat Rasulullah itu? Mengatakan apa? Aku tidak tidak menangis dikarenakan Rasulullah meninggalnya. Bukan masalah meninggalnya Rasulullah, tapi aku menangis karena sekarang berarti wahyu terputus. Maka Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis ketika mendengar mendengar kalimat tersebut. Kemudian wafat Ho Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini disebutkan Rasulullah dalam keadaan itu belum terjadi. Terjadinya adalah di masa pemerintahan Umar pada tahun e, kedua pemerintahan Umar. Umar pemerintah tahun berapa ya? Rasulullah wafat adalah tahun 11. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal tahun 13. Nah, ditambah 2 tahun berarti berapa kurang lebih? Tahun 15 kurang lebih 15 atau akhir dari tahun 14 itu Baitul Maqdis ditaklukkan. Watoun, taunu amwas ya, eh, penyakit lepra. Kalau taun kita artikan lepra, karena sebagian ulama mengatakan taun itu adalah wabah, wabah secara umum, penyakit yang menular secara umum. Menular tetapi apa? Langsung membunuh sekian banyak orang di suatu tempat. Itu namanya taun. Di wilayah Amwas, Amwas ini di Syam. Dan dia adalah tahun 14 tahun 14 Hijriah eh, tahun apa tahun iya tahun 14 sorry tahun 14 Hijriah iya di Syam anak baca dulu kalau tidak salah tertulis gitu tahun 14 Hijriah 14 atau 16 ya terlupakan al kurang lebih itu di masa pemerintahnya Umar eh, ketika itu banyak sahabat yang meninggal Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan juga siapa Mu'ad ibnu Jabal meninggal dengan sebab ini dan Rasulullah sudah mengatakan itu sebagai syahadah bagi umatku. Mendapatkan syahadah. Lima fi sahihil Bukhari biratan salafati alaf mi'ah sitah wa tis'in eh, wa sab'in an awfi bin Malik al asyai. Radiyallahu anhu kal. ataitu nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Rasulullah SAW di perang Tabuk. Perang Tabuk dalam kisah apa itu Ka'ab bin Malik. Memang banyak kisah di perjalanan itu. Wa fi min adam. Beliau ada di kubah yang terbuat dari kulit. Fakal, "Uqdud sitan baina yadayis Hitunglah enam perkara sebelum datangnya hari kiamat, yaitu apa? Ada alamat. Yang pertama mauti, yaitu wafatnya Rasulullah. Summa fatahu baitil maqdis. Kemudian dibukakannya apa itu? Al-Maqdis. Summa mautanun. Mautan menunjukkan apa? Kematian yang meluas Ya aku fikum kaku asil ghanam yang mengambil kalian, mengambil di, di antara kalian seperti apa? Seperti matinya sekian banyak ghanam yaitu kambing. Seperti kambing yang terkena penyakit yang menular sekaligus langsung mati sekian banyak. Yang mati waktu itu memang ribuan, bukan hanya 100 200. Tapi ini adalah kabar gembira bagi sahabat karena banyak sahabat yang mencari syahadah di Syam nggak dapat-dapat. Ternyata Allah Ta'ala kasih syahadah dengan apa? Dengan tambahan setelah itu berupa ini. Fa'udi amwat. botul mal dan meluapnya harta. Hatta yu'tor rojulu mi'ata dinar fayadhillu sakito. Ini tertulis di sini yu'to, tapi yang terkenal di dalam riwayat adalah yu'ti. Ada seseorang yang dia itu memberi 100 dinar, tapi terus-menerus dia marah dalam artian apa? Dia nyari siapa yang mau menerima sodako, nggak ada yang mau. Tapi mungkin ada dalam riwayat yang lain yuk toh, tapi maknanya tentunya apa? Harus kita sesuaikan. Ini kejadian pada tahun kejadian pada zaman siapa? Pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul harta waktu itu melimpah ruah. Walaupun Umar itu hanya apa berkuasa sekitar berapa? Dua tahun empat bulan saja. Tapi memang betul-betul apa keadilan yang luar biasa sampai-sampai diumumkan di masjid-masjid Barang siapa merasa terdolimi dari kes-kes masa lalu hendaknya dia melapor. Maka mereka melapor, ini tanah saya dulu dirampas di wilayah gini-gini ya, kemudian diurusi. Sampai-sampai apa Umar bin Abdul Aziz jarang sekali tidur. Sampai apa keluarga sampai keluarganya menangis. Dan kisah beliau harum dan panjang untuk kita ceritakan. Sampai-sampai disebutkan apa Baitul Mal betul-betul melimpah, nggak muat Baitul Mal waktu itu. Sampai-sampai diumumkan siapa orang miskin silahkan mengambil harta sesukanya. Gak ada lagi orang miskin. Kemudian akhirnya diumumkan siapa yang mau menikah silahkan ambil harta sebanyak-banyaknya. Ternyata masih sisa juga. Sehingga banyak mengira, oh inilah waktu tersebut. Tetapi ini sekedar apa? Sekedar tamhid, permulaan untuk masa yang akan disebutkan nanti menjelang hari kiamat di zamannya siapa? Zamannya Imam Mahdi itu. Betul-betul harta nanti meluas lebih dari itu. Kemudian summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalat. Kemudian nanti akan terjadi fitnah yang tidaklah tersisa satu rumah pun dari Arab kecuali pasti akan dimasukinya. Fitnah ma'ruf di kalangan para sahabat. Fitnah apa itu? Yang pertama, fitnah terbunuhnya Utsman. dan kemudian setelah itu apa? Setelah itu akan terjadi kekacauan yang sekian banyak antar para sahabat sendiri. Karena apa? Tidaklah fitnah yang terjadi di zaman sahabat di kalangan eh, baik itu perang Jamal ataupun itu perang Siffin kecuali sumbernya adalah apa? Terbunuhnya Utsman itu. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Usama bin Zaid. Raka Rasulullah SAW ala otomin min atomi Madinah. Rasulullah SAW pernah naik di atas salah satu benteng Madinah. Kemudian beliau mengatakan, Haro'aitum ma itu hal tarawna ma ara? Apakah kalian lihat apa yang aku lihat sekarang? Qalu la ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum. Sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat fitnah sedang turun di tengah di uh, di sela-sela rumah-rumah kalian. Kata Imam Nawawi menunjukkan apa banyaknya fitnah itu dan persebarnya dia. Ya, yang Rasulullah lihat itu adalah fitnah yang sedang akan turun sepeninggal beliau nantinya. Makanya disebutkan di sini apa? Tidak meninggalkan satu rumah pun di Arab kecuali akan dimasuki. Dan setelah itu apa masuk ke dalam perang-perang yang berikutnya, perang zamannya Hajar bin Yusuf. Itu perang lebih dari 8 kali. Karena apa? Banyak yang berontak. Dan yang meninggal adalah puluhan ribu dalam sekian perang itu. Fitnah. Summa hudinah. Kemudian terjadi apa? Terjadi perdamaian. Yang terkenal adalah perdamaian di zamannya siapa? Yang pertama adalah di zamannya uh, di zamannya siapa itu namanya Ali bin Abi Thalib dengan uh, dengan Muawiyah itu yang pertama. Kemudian Ali bin Abi Thalib meninggal uh, setelah beliau setelah beliau mengadakan perjanjian damai. Kemudian apa? Kemudian orang Khawarij memberontak sehingga terjadi perang di Nahrawan. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Secara apa? Secara tidak kesatria, penakut mereka. Kemudian setelah itu apa? Kekuasaan dipegang oleh Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan melaksanakan hadis Rasulullah SAW untuk mendamaikan mereka. Sehingga apa beliau? Menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sehingga di tahun, di tahun itu dijuluki sebagai Amul Jamaah. Tahun persatuan. Tahun Jamaah. Nah, itulah hudnah yang terbesar pada waktu itu. Takunu bainakum. Oh Cuma yang diinginkan bukan ini ternyata ya. Summa hudnah takunu bainakum wa baina banil asfar. Ini nanti menjelang zamannya Isa, menjelang zamannya siapa? Eh, Imam Mahdi. Sebelum datangnya, sebelum datangnya Dajjal. Nanti kita terjadi perjanjian yang besar antara kita dengan Banil Asfar yaitu orang Romawi. Karena nanti memang negara Rom akan membesar lagi. Nggak tahu di mana Amerika waktu itu. Nggak ada, yang ada adalah Rom. Ya itu mungkin yang sekarang Vatikan itu. Nanti membesar lagi Nah, kita akan berdamai dengan mereka untuk menghadapi apa? Orang-orang musyrikun. Nah, kemudian terjadi kemenangan yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah itu di Sahih Musnad. Fayagudirun. Kemudian setelah itu mereka berkhianat, mengkhianati perjanjian. Maka terjadi perang yang luar biasa dahsyat. Fayatunakum tahta samanina ghayah. Kemudian mereka mendatangi kalian setelah perjanjian, eh, pengkhianatan itu, mereka mendatangi kalian dengan di bawah 80 bendera tahta kulli ghayatin isna asyara alfan setiap benderanya itu ada apa? Ada 12.000 tentara. 12.000 dikalikan 8 itu berapa ya? 900 980. Eh, 960 ribu kurang lebih demikian ya. Nah itu jumlah mereka nantinya. Tapi nanti kaum muslimin menang sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim itu sampai ya betul-betul ditaklukkan eh, Konstantinia yang sekarang masih yang sekarang di Turki itu nanti akan betul-betul dikuasai oleh orang Romawi. Nah, tapi nanti akan dikalahkan oleh kaum muslimin dengan apa? Dengan dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata semua dindingnya runtuh. Baik. asalasah al-akhirah lam tadhar ba'du. Tiga yang terakhir belum nampak. Apa itu tiga yang terakhir? hujnah itu belum ya. Kemudian apa? Enggak yang yang disebutkan di sini. Hmm. Imam Mahdi yang disebutkan di sini, yang disebutkan di sini tiga yang terakhir. Yaitu apa? Bendera. Ya yang bendera yaitu perjanjian damai kemudian pengkhianatan satu. Nabi Isa, Imam Mahdi. Mana ini? Bukan kita yang disebutkan di sini, yang disebutkan terakhir yang disebutkan di sini. Iya, tiga yang di sini yang diinginkan. Oh. Maka yang ini yang yang meluasnya harta, melimpahnya ah, harta. Iya. Memang dia nanti di zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kemudian apa fitnah yang seluruhnya akan dimasuki. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah ini perjanjian damai. Memang ini semuanya belum terjadi. Ada yang terjadi tetapi sekedar apa? Sebagai tamhid, sebagai permulaan saja di waktu itu. Tapi yang paling besar nanti memang. Tapi nanti fitnah itu fitnah macam mana? Yang dimasuki negara Arab mungkin aja semua semua akan dimasuki walaupun itu pernah terjadi tapi nanti menjelang hari kiamat lebih besar lagi Ibnu Tauhid nggak tahu wallahu alam karena ini umum lafaznya umum ibu Arab ini iya minyak Arab seperti dulu dulu juga fitnah di mana mana waktu itu di zamannya Hajat bin Yusuf zamannya eh, pemberontakan ini dan itu semua rumah dimasukin fitnah itu Tayyib qal wa minha intisharul aman Iya, ini juga datang di dalam hadis yang sahih, hadisnya Adi bin Hatim tentang masalah apa? Masalah persebarannya keamanan. Makanya para ulama mengatakan tanda hari kiamat itu terbagi dua, tanda yang menunjukkan kejelekan dan tanda yang menunjukkan kebaikan. Di antaranya adalah inti syarul aman. Itu baik, menunjukkan baik. Kata yasir rakibu min e, son'a ila hadramaut la yakhafu illa ba illa zib. illa ala ghanamih Sampai ada orang yang berjalan dari Son'a sampai ke Hadramaut dan dia nggak takut kecuali apa? Kecuali hanya mengkhawatirkan kambing akan diganggu oleh apa? Oleh serigala. Adapun masalah perampok nggak ada. Itu nanti pasti akan terjadi atau dulu sudah pernah terjadi juga. Ya kemudian wakil Latul ilim ini juga termasuk tanda hari kiamat an al ilim. Ilmu itu dihilangkan, makin lama makin sedikit ilmu itu. Dulu di Damas banyak ilmu, sekarang mana? Dikarenakan apa? Dikarenakan ahlu sunnah terusir. Demikian pula apa? Di di berbagai negara dulu banyak ulama, kemudian makin lama makin sedikit ulamanya dan seterusnya. Nah, dulu di di Uzbekistan ada Imam Bukhari, sekarang siapa? Hilang. Seperti itu. Wa kasratu syuh dan banyaknya sifat bakhil, sifat pelit. Makin jarang orang-orang yang dermawan sebagaimana mestinya untuk menolong agamanya. Wa kasratul qatl, banyaknya pembunuhan. Ini juga termasuk tanda hari kiamat. al harot kata Rasulullah SAW. Banyaknya pembunuhan. Al-qatil wal maktul la yadri bimada ya wa la yadri bimada yuqtal. Yang membunuh dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Wa zuhuru narin bil hijaz. Munculnya api di Hijaz, yaitu di belakang apa? Di belakang Madinah, di belakang gunung-gunung Madinah. Kalau ini sudah terjadi, Hmm. Di sebelum zamannya Imam eh, di sebelum zamannya Imam Nawawi yaitu di zamannya Imam at tusi Ini sudah disebutkan di dalam kitab apa itu? Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan tahunnya. Kisah kisah tersebut bahwasanya tiba-tiba api itu muncul dengan besarnya di belakang gunung Gunung Madinah. Kemudian apa? Kemudian api itu mengalir dan batu-batu yang dialiri itu langsung apa? Semuanya leleh seperti seperti besi yang mencair. Dan saking tingginya api tersebut sampai-sampai onta-onta yang di Busra di malam hari pun tampak lehernya dengan apa dengan dengan api tersebut. Padahal perjalanan dari Madinah ke Busra itu 30 hari. Para ulama menyebutkan itu dan disebutkan dalam syair-syair kejadian di hari itu. Dan api itu menyala kurang lebih selama lima hari lima malam. Dan para ulama mengatakan terlihat saking tingginya api itu kalau tidak salah tingginya sampai kurang lebih 7 mil ketinggiannya itu. Seperti apa? Seperti ada istana-istana, seperti ada orang yang bergerak ke sana kemari. Namanya api kan. Ya? Sampai membentuk ini, membentuk itu. Akhirnya banyak orang yang masuk ke masjid mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Seluruh tempat yang dilewatinya langsung hitam, terbakar. Itu terjadi. Dan itu adalah sebagai tamhid, sebagai apa? Permulaan untuk nanti api yang besar yang menggiring manusia sampai ke Syam. Nanti akan sampai ke Syam menjelang hari kiamat betul-betul datang itu api yang paling besar itu. Yang nanti lebih dahsyat lagi, barang siapa dia tertinggal maka dia akan dibakar. Nah, kalau mereka lari mereka akan dikejar terus. Kalau mereka penat dan tidur, maka apinya menunggu. Nanti waktunya berangkat, berangkat lagi. Apinya nggak padam. Tapi yang sengaja untuk tertinggal, maka dia akan dibakar. Itu nanti, api yang lebih besar lagi. Seluruh yang di muka bumi akan digiring menuju ke arah Syam. Makanya mahsyar dikatakan sebagai apa? Ardul mahsyar, tempat pengumpulan menjelang hari kiamat nanti. Ya? Nah, semuanya nanti dikumpulkan di situ. Baik, qal watabahi bil bina. Berbangga-bangga dengan bangunan seperti yang dalam hadis apa itu hadis Jibril itu ya. Wa zakhrafatul masajid dan dihiasinya masjid-masjid Masjidnya dipenuhi dengan apa? Dengan perhiasan dari emas, perhiasan lukisan ini atau ukiran itu. Tetapi justru apa? Yang sholat jarang, nggak diberkahi. Iya itu sudah banyak terjadi. Wa ghairuha dan yang lain-lain. Tayyib wallahu a'lam. Ini yang semuanya yang sudah terjadi secara umum yang beliau masukkan. Ini yang tadi yang ditinggal dibakar tu. Maksudnya dibakar maksudnya ke? Kemungkinan wallahu a'lam. Karena Rasul menyebutkan gitu aja yang tertinggal nggak mau berangkat dia dibakar.